<clears throat> Ad-Darsus Tsani wal Ishrun pelajaran yang ke berapa ya kawan? Ats-Tsani wal Ishrun 22. 22. Nah, e, setelah selesainya adar dars wal ishrun ini, maka e, eh, adar yang tersisa hanya berapa ya, Kon? Tinggal satu, adar dars itu, wal ishrun dan e, eh, ana sudah menyiapkan soal-soal yang kiranya bisa nanti dipergunakan untuk ujian ikhtibar baik ikhtibar syafahi ikhtibar ujian lisan maupun ikhtibar tahriri nah dan Uh, mudah-mudahan ikhwan dan akhwat semua baik yang di studio maupun di rumah sudah mulai merojaah dari sekarang karena uh, mungkin sekitar satu atau dua atau tiga pertemuan lagi uh, kita akan masuk ke ujian akhir sebelum kita beralih ke jilid yang kedua dari kitab Durusul Lugatil Arabiyah. Insyaallah kita berharap agar pembelajaran yang selama ini telah berlangsung kurang lebih setahun lebih ya setahun lebih ini mudah-mudahan uh, memiliki dampak yang positif dan memiliki hasil yang uh, signifikan bagi pembelajaran bahasa Arab kita. Dan tentu tidak bosan-bosannya kita terus mengingatkan agar muraja. Dan uh, eh, anak mohon juga kepada ikhwan dan akhwat baik di studio maupun di rumah untuk uh, tidak malu atau tidak sungkan untuk menyampaikan masukan-masukan atau kritikan-kritikan misalnya yang ber, yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab kita ini ini dalam rangka untuk meningkatkan mutu pembelajaran bahasa Arab kita sehingga tidak sungkan dan tidak segan ikhwan dan akhwat anda minta untuk memberikan masukan kritikan yang kiranya dapat memperbaiki uh, metode pembelajaran kita. Tapi sebelumnya kita sebelum kita masuk ke ad-dars kita sam, kita sambut ikhwan di studio. Kaifa ikhwan? خير الحمد لله الحمد لله إن شاء الله أنتم معنا إن شاء الله معكم معكم إن شاء الله طيب <coughs> الآن افتح صفحة 117 افتح صفحة ما معنى افتح بكاء صفحة حراما 117 117 الدرس الثاني والعشرون استمعوا جيدا أنا أقرأ استمعوا جيدا أنا أقرأ ما معنى استمعوا جيدا dengarkan dengarkan baik-baik ana akra saya ana baca nah di sini ada uh, kisah yang tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek Hamidun uh, tabibun Hamidun tabibun kisah ini dimulai dengan kalimat Hamidun tabibun Zaujatuhu mudarrisatun zaujatuhu mudarrisatun ismuha aminatu ismuha aminatu hamidun lahu arba'atu abna'in hamidun lahu arba'atu abna'in hum hamzatu wa uthmanu wa ahmadu wa ibrahimu Ana ulang sekali lagi. Hum, Hamzatu, wa Uthmanu, wa Ahmadu, wa Ibrahimu. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmadu talibun mujtahidun. Wa Hamzatu talibun mujtahidun aydan. Antum perbaiki ya ikhwan, di sini ada kalimat wa hamzatu talibun kaslanu. Mana talibun kaslanu? Murid yang malas. Nah, kita ganti wa hamzatu talibun mujtahidun ayatan. Agar lebih positif maknanya. Wa hamzatu talibun mujtahidun ayatan. Atau labas. Wa hamzatu talibun kaslanu. Qala Yusufu indi khamsatu aklamin. قال يوسف عندي خمسة أكلام هذا قلم أحمر وهذا قلم أزرق وهذا قلم أخضر وهذا قلم أسود وهذا قلم أصفر قالت زينب قالت زينب عندي مناديل كثيرة عندي مناديل كثيرة هذا أبيض وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أزرق قالت لها فاطمة قالت لها فاطمة أعندك منديل أخضر أعندك منديل أخضر قالت لا ما عندي منديل أخضر لا ما عندي منديل أخضر قال طلحة عندي مفاتيح كثيرة عندي مفاتيح كثيرة هذا مفتاح الغرفة هذا مفتاح الغرفة وهذا مفتاح الحكيبة وهذا مفتاح السيارة قال سفيان قال سفيان في بلدنا مساجد ومدارس كثيرة وفنادق قليلة في بلدنا مساجد ومدارس كثيرة وفنادق قليلة أهؤلاء أطباء أهؤلاء أطباء لا هم مدرسون لا هم مدرسون وهم علماء كبار وهم علماء كبار نعم Ada perbedaan ya kawan antara cetakan lama dan cetakan baru? Maaf. Maafi? لا في في في في في فرق في الأخير انظروا يا إخوان لا هم مدرسون الأطباء أغنياء والمدرسون فقراء Nah. Nah ini dihapus seperti ini. Nah, maaf. di sini di- dihapus diganti dengan lahum mudarrisun, kalimat lahum mudarrisun masih tetap. Ya. Kalimat setelah itu diganti kalau cetakan baru menjadi wahum ulama'u kibarun. Ini sepertinya makna yang lebih uh, pantas dan lebih baik insyaallah. Baik. Baik <clears throat> ya kawan, ba'dama sami'na uh, al-faqarat hadhihi, setelah kita membaca beberapa paragraf daripada kisah ini ya kawan. Hal wajadtum kalimah jadidah? Antum temukan ada kata baru di sini? au kulluha qadimah au mafhumah atau semuanya sudah ini sudah sudah kita pernah pelajari فيها كلمة طيب في جديدة. طيب في كلمات و- ولا كلمة كلمات كلمات يعني بجمع طيب لا بس Karena ada beberapa kata seperti disebutkan tadi, mungkin kita akan mulai dari awal saja. Kita terjemahkan satu persatu dari awal. Nah, Ana minta bantuan ikhwan di studio ikhwan. Antum ma'ana insyaallah. Nah. Nah. Baik, a'atihi qahwa wa syaila. Iya. Baik. Hamidun tabibun. Hmm. Hamidun tabib. Mana tabibun ya, ikhwan? Hamid adalah seorang dokter. Nah, santun. Tabibun bukan kata yang baru insyaallah, kata yang lama. Zaujatuhu mudarrisatun. Zaujatuhu Mana zaujatun? Zaujatuhu itu ada dua kata digabung, ikhwan. Zaujatun sama huwa. Zaujatun dengan huwa. huwa. Zaujatun dengan huwa. huwa. Ketika digabung zaujatuhu. huanya menjadi hu. Hu. Hu di sini atau huwa di sini kembali ke siapa ya, ikhwan? Hamid. Ah, Hamid. Kembali ke Hamid. Zaujatuhu. Jadi bagaimana maknanya? Zaujatuhu. Istrinya Hamid. Istrinya Hamid. Mudarrisatun. Mana mudarrisatun? Seorang guru. Seorang guru. Siapa namanya? Ismuha Aminatu. Namanya siapa? Namanya Aminah. Namanya Aminah. Lagi-lagi di sini ada kalimat ismuha. Ismuha itu penggabungan antara dua kata. Yang pertama ismun, yang kedua hiya. hiya. <coughs> Mana ulang sekali lagi kalimat ismuha merupakan penggabungan dua kata. Yang pertama ismun, yang kedua adalah hiya. hiya. Ketika digabung ismuha. Ha atau hiya di sini kembali ke siapa ya, Khan? Kembali ke Aminah. Kembali ke ah. Mudarisa. Kembali ke Aminah ya. Kembali ke isim sebelumnya, bukan kembali ke isim setelahnya ya, Khan. Mudarrisah. Mudarrisah. Nah, kembali ke zaujatu Hamidin. Ismuha namanya, nama istri daripada Hamid ini namanya Aminatu. Tapi sudah kita jelaskan sebelumnya. Kenapa Aminatu di sini bukan Aminatun? Di pelajaran-pelajaran terdahulu, anak ingat di awal-awal pembelajaran bahkan kita sudah jelaskan mengapa bukan Aminatun, tapi Aminatu. Ada yang bisa menjelaskan, ya, Pak? Nah, لأنها ممنوع من الصرف. ahsanta. Karena Aminah di sini adalah isim kata yang tidak boleh diberikan tanwin atau dikenal dengan istilah mamnuun minas sarf. Nanti setelah ini di halaman berikutnya antum akan dijelaskan tentang al-mamnu' minas sarf secara lebih rinci insyaallah. Setiap isim muannats atau alam muannats baik yang diberikan tak marbutoh atau tidak diberikan tak marbutoh dia harus memnu minas sarf tidak boleh diberikan tanwin di sini contohnya adalah aminatu nama perempuan ya saudara nama perempuan nah nama perempuan baik yang diberikan tak marbutoh maupun yang tidak ada tak marbutohnya kalau ini tak marbutoh yang tidak ada tak marbutohnya adalah misalnya nama perempuan tidak pakai tak marbutoh contohnya hindun hindun bisa hindun bisa hindu minal istisna bukan uh, Hindun itu terdiri dari tiga kata. Di tengah-tengahnya sukun. Ini dia bisa Hindun, bisa Hindu. Dia, dia bisa dua-duanya. Bisa mamnu' minas bisa juga munawwan. Tapi anak minta yang yang lazim harus mamnu' minas Zainabu. Ah, santai ya. Zainabu. Baik, kita lanjutkan. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Terjemahkan ya, Hamid, Hamid dia memiliki empat orang anak. Nah, Hamid dia memiliki empat orang anak laki-laki. Abna'in jamak daripada ibnun. Ibnun. Di sini ada al-adat wal ma'dud. Kita sekarang sedikit membahas membahas beberapa kaidah yang sudah kita pelajari ya, kawan. Di akhir-akhir ini kita ingin sedikit sedikit membahas tentang kaidah-kaidah nahwu yang telah kita pelajari. Muraja. Nah, Muraja. jadi tolong perhatian. Nah, walaupun sudah terlihat uh, ngantuk sepertinya ikhwan-ikhwan di sini, Anda minta supaya eh, mudah-mudahan zahirnya saja ngantuk, tapi insya Allah akalnya tidak ngantuk insya Allah. صح Baik. Arba'atu abna'in. Di sini ada al-adat wal ma'dud. Tolong jelaskan mana aina al-adat wa aina al-ma'dud ya ikhwan. Al-adat arba'atu. Alat arba'ah, aina al-ma'dud? المأدود Abna'in. أبناء أبناء طيب لماذا هنا المعدود هنا جمع مجرور يا إخوان kenapa المعدودnya جمع lalu majrur karena kaidah 3 sampai dengan 10 isimnya ma'dudnya harus jamak ya, atau ma'dudnya jamak dan harus ahsan ya ahsan kita ingat ya kaidah angka-angka 3 sampai 10 ingat ingat alhamdulillah bagaimana kalau gitu kalau ingat kalau tiga eh, tiga sampai sepuluh sampai sepuluh ma'dudnya bagaimana ma'dudnya dia harus jama dan dan majrur majrur ahsan apalagi saya itu selain itu apa lagi selain jama ada majrur ada lagi satu lagi yang tertinggal Kaidah yang kedua? Kaidah yang kedua kalau dia uh, eh, madutnya dia mudakar maka al adatnya harus harus muannas. Ahsanta. Ahsanta ya barakallahu fikum. Jazakallahu bikran insyaallah salihatan. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Arba'atu abnain. Arba'atu di sini muannas ya kawan. Kenapa arba'atu muannas? Karena al ma'dudnya jamak. Mudzakkar. Mudzakkar. Ya. Mudzakkar. Nah. Ya. Nah, siapa empat orang anak anak laki-laki ini? Yang pertama hum Hamzatu. Ini yang pertama. Yang kedua, wa Uthmanu, wa Ahmadu, wa Ibrahimu. Antum perhatikan ikhwan keempat-empatnya semua mamnu minas sarf. Keempat-empatnya di sini mamnu min minas as sarf. Mulai dari Hamzatu, ya. Uthmanu, Ahmadu, Ibrahimu. Tapi keempat-empatnya mamnu minas sarf dikenakan alasan masing-masing yang berbeda. Nanti insya Allah kita akan jelaskan di halaman berikutnya. Al alasan mamnu minas sarf dari keempat isim ini berbeda-beda. Nanti insya Allah kita akan lebih lanjut kita akan jelaskan pada halaman berikutnya. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ma mana Ahmadu wa Hamzatu talibani? Ahmad dan Hamzah dua mahasiswa. Dua orang mahasiswa. Di sini ada isim muthanna. Aina isim muthanna di sini? Talibani. Talibani. Nah. Mufradnya adalah talibun. Talibun kita tambahkan alif dan nun, maka dia menjadi isim musanna. Ahmadu talibun mujtahidun. Hmm, terjemah ikhwan. Ahmadun, Ahmadu talibun mujtahidun. Ahmad seorang uh, seorang siswa yang rajin. Rajin, mujtahid, Masya Allah. Mujtahid bersungguh-sungguh, rajin dalam belajar, Masya Allah. Wa Hamzatu, tapi kebalikannya ikhwan di sini. Wa Hamzatu talibun kaslanu. Wa Hamzatu talibun kasna. Bagaimana kalau kita ganti saja ya, Kita ganti wa hamzatu talibun mujtahidun aidan. don, Insyaallah muwafiqun insyaallah. Muwafiqun insyaallah. Kita ganti saja. Kasran kita ganti menjadi talibun mujtahidun aidan. Nah. nah. Dan hamzah um, siswa atau mahasiswa yang uh, bersungguh-sungguh dan rajin juga. Nah, ada afdal. Kalau dicetakan lama ya, Kwan, di sini ada tanda ini, tanda garis dicetakan lama. Nah, Berarti ini menunjukkan ceritanya tidak tidak saling berkaitan satu sama lainnya. Nah, dicetakan lama di sini ada ada tanda tanda batas. Di akhir ini ini akhir sudah. Lalu setelah itu kalimat qala Yusufu itu paragraf baru, cerita baru, tidak berkaitan dengan cerita sebelumnya. Tapi uh, eh, sepertinya kita minta ikhwan di studio tolong membaca dan menerjemahkan. Man man yaqra wa yutarjim lana? Iya. Fadal ya Syekh Ridwan. Mawsil ini. Naam, Nasir. Qala Yusufu قال يوسف عندي خمسة أقلام Naam. Yusuf berkata, saya memiliki lima buah pulpen. Naam. Khamsatu aklamin lima buah pulpen. pulpen. Nah, di sini ada al-adatul ma'dud. Yang mana ikhwan? Al-adatul ma'dud? العدد يعني خمسة Nah, wal ma'dud aina? معدود أقلام Aklamin. Nah. Hada qalamun ahmaru. Naam. Ini pulpen berwarna merah. Naam, ahmaru berwarna merah. Nah, ini sepertinya kalimat baru ya, ikhwan. Jadi Ini hadi kalimat jadidah, sekedarik? Bala. Bala. Baik. Antum catat, ahmaru maknanya warna merah. Merah. Nah. Tapi lihat di sini ahmaru, dia mamnu min as-sarf. Iya. Nanti insyaallah kita jelaskan mengapa dia mamnu min as-sarf. Wa hadha qalamun azraqu. Naam. Dan ini pulpen berwarna biru. Naam, azraqu warna iya. biru. Naam. Wa hadza qalamun akhdaru. Dan pulpen ini berwarna hijau. Dan ini pulpen berwarna hijau. Hijau. Naam. Wa hadza Sebentar, akhdaru warna hijau. Hijau. Naam. Sudah berapa warna di sini, ya, Tiga. Tiga. Nah. Wa hadza qalamun aswadu. Nah. Dan ini pulpen berwarna hitam. Nah. Wahada qalamun asfaru dan pulpen ini berwarna kuning. Dan ini pulpen berwarna kuning. Kuning. Nah, aswadu hitam, aswaru kuning. Ada berapa warna di sini sebutkan? Lima. Lima. Nanti secara sebentar lagi ada akan ada tambahan lagi nanti. Nah, terus. Qalat Zainabu. Zainab berkata, عندي منادل كثيرة nah, maratan ukhra ya, Ridwan. عندي منادل كثيرة لا ما زال هناك أخ- خطأ أخطاء منادل مناديل مناديل كثيرة نعم Indi manadilu kathiratun. Zainab berkata, saya memiliki saya mem- memiliki beberapa sapu tangan mana lu sapu tangan kafiratun yang banyak. Yang banyak. Nah. Saya memiliki uh, sapu tangan yang banyak. Nah, isyrabul qahwa awalan ya akhi. Hmm. Nah. hadza abyadu. Sapu tangan yang ini warna putih. hadza asfaru dan ini berwarna kuning. Nah, hmm, ada berapa tambahannya di sini? Ya. Nah, Samir. hadza asfaru Naam. Dan ini berwarna kuning. Naam. Wahada ahmaru dan sapu tangan ini berwarna merah. Sahih. Naam. Wahada azraqu dan sapu tangan ini berwarna biru. Naam. Tapi ada berapa warna di sini, Syekh? Sebutkan ada... Sudah berapa ini? Empat. Ada ahmar, ada nah. azrak, ada akhdar, aswad, asfar, lalu yang baru ada Abiyat, sudah enam. Nah, teruskan. Qalat laha Fatimatu maka Fatimah berkata kepada Zainab. Nah, Fatimah berkata kepada Zainab. Lihat di sini siapa yang berkata ya, Ikhwan? Fatimah. Fatimah. Walaupun Fatimahnya agak jauh dari kata kerjanya, tapi di sini Fatimah yang menjadi uh, failnya. Ya. Nah, pelakunya. A'indaki mindilun akhbar? Akhbaru? Akhbaru. Nah. Apakah kamu memiliki sapu tangan yang berwarna hijau? Ahsant. Qalat Zainab berkata, "La ma indi min dilun akhdaru." Tidak, saya tidak memiliki sapu tangan yang berwarna hijau. Nah, tadi akhir itu di sini menyebutkan qalat Zainab berkata. Dari Zainab mana? Berkata. Dari mana tahu Ridwan ah ini ah Zainab berkata. Zainab kembali ke Karena qalat di sini kembali ke Zainab. Zainab. Karena qalat laha Fatimah, Fatimah berkata kepadanya, kepada siapa? Zainab. Zainab. Lalu Zainab menjawab. Hmm. Qalat maka Zainab menjawab, "La ma indi min dilun akhadrah." Santai ya akhi. Fi khalaf lawan. Naam. Ma tab'a qadima. Tab'a qadima? Aswadu. Eh, ada perbedaan di sini dengan cetakan lama. Naam, ahsanta ya akhi. Di sini cetakan lama uh, aswadu. Akhdaru di sini aswadu, hitam. Naam, tidak apa-apa. Naam. Khair insyaallah. Baik, eh طيب نبدل نعم شكرا اخي جزاه الله خير Ya. استريح اولا Nah. من نعم نعم تفضل يا اخي نعم قال طلحة طلحة ولا طلحة قال طلحة طيب عندي مفاتيح كثيرة نعم Saya mempunyai kunci-kunci yang banyak. نعم أحسنت Hada miftahul ghurfati. Ini adalah kunci kamar. Nah. Wahada miftahu miftahul haqibati. Dan ini kunci lemari, kunci tas. Nah, ahsan. Fon. Wahada miftahu sayyarati. Dan ini adalah kunci mobil. Nah, ahsan. Qala Sufyanu fi baladina masajidu wa madarisu kathiratun. Berkata Sufyan, di negeri kami ada banyak ya, ya. ada masjid-masjid dan madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah yang banyak. Ahsan. Wa fanadiku qalilatun. Dan sedikit sekali hotel. Nah, sant. Fanadiku jamak daripada hotel, hotel. Nah. Fana fa, nah, funduk. Fundukun, ahsan. Aha aha ulai attiba'u. Sekali lagi ahsan, aha ulai. Aha ulai atibba'u. Ahsan apakah mereka para <coughs> dokter? Naam. La <coughs> hum mudarisun. La hum mudarisuna. Wa hum ulama'u kibarun. Naam. Bukan. Mereka adalah para guru. Naam. Dan mereka adalah ulama yang besar. Naam, ulama-ulama besar. santai ya. Ada perbedaan di sini dengan cetakan lama. Cetakan lama di sini la hum mudarrisun sampai batas ini sudah sama. Kalimat berikutnya Kalau di cetakan lama, eh, cetakan baru wahum ulama'u kibarun. Tapi cetakan lama antum lihat al-atibba'u aghniya'u wal mudarrisuna fuqara'u. Maknanya mungkin di setelah direvisi maknanya tidak tidak begitu apa namanya menarik diganti dengan makna yang lebih afdal alhamdulillah wahum ulama'u kibarun nah. طيب يا اخوان آه طيب الى هنا sampai sini insyaallah mafhum Mafhum. Mahfum insyaallah. Baik. Sebelum kita buka uh, penelponmu seperti kita istirahat sebentar. Rehat Baik. sebentar. Pendengar roja di mana saja Anda berada, kita akan rehat sejenak. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah kita simak jeda berikut ini. نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى ahli sunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendengar ujian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kembali dalam pelajaran bahasa Arab kita malam ini Dan bagi anda yang bergabung baru bergabung bersama kami Anda bisa membuka buku Kitab Darussalam Arabia Dari pelajaran yang ke-22 Tafadhol Ustaz Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa ba'd <clears throat> Tapi sebelum kita memulai, baru saja ada masukan dan kritik yang sangat bagus masuk di meja redaksi. Uh, berkaitan dengan permulaan pelajaran kita tadi. Kita mulai dari jam 8.15. Lebih lambat 15 menit ya kan? 15 menit. Nah, kalau begitu kita akan ganti dengan mengakhirkannya agak sedikit lebih lambat 15 menit. Jadi gimana, Ikhwan? baik. <clears throat> Sehingga kita selesai nanti jam setengah 10 lewat 15 menit. Jam 10 kurang 15 menit. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi pengganti bagi waktu yang uh, hilang di awal pertemuan. Nah, baik kita baca ya kawan sekarang. Kita baca. Nah, istaidu ya kawan. Siap? Istaid. Nah, nah, hayya istami' thumma karim. Hamidun tabibun. Hamidun tabibun. Zawjatuhu mudarrisatun. زوجته مدرسة اسمها آمنة اسمها آمنة حامد له أربعة أبناء حامد له أربعة أبناء هم حمزة وعثمان وأحمد وإبراهيم هم حمزة وعثمان وأحمد وإبراهيم أحمد وحمزة طالبان أحمد وحمزة طالبان أحمد طالب مجتهد وهمزة طالب كسلان أحمد طالب مجتهد وحمزة طالب كسلان طيب قال يوسف قال يوسف إني خمسة أقلام إني خمسة أقلام هذا قلم أحمر وهذا قلم أزرق هذا قلم أحمر وهذا قلم أزرق وهذا قلم أخضر وهذا قلم أسود وهذا قلم أصفر وهذا قلم أخضر وهذا قلم أسود وهذا قلم أصفر نعم قالت زينب قالت زينب عندي مناديل كثيرة عندي مناديل كثيرة هذا أبيض وهذا أصفر هذا أبيض وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أزرق وهذا أحمر وهذا أزرق ما معنى أصفر يا إخوان أصفر نعم آه، أحمر ميرا ميرا نعم آه، أسود هيتام نعم. أزرق بيرو بيرو آه، ما هو أخضر هجاو هجاو أحسنت أخضر هجاو أخضر هجاو نعم قالت لها فاطمة قالت لها فاطمة أعندك منديل أخضر أعندك منديل أخضر Mengapa عندك ya kan? Bukan عندك. Karena dia menunjukkan kepada Zainab. Nah, yang ditanya adalah Zainab. Nah. Qalat la. Qalat la. Ma indi mindilun akhdaru. Ma indi mindilun akhdaru. Qala Talhatu قال طلحة إني مفاتيح كثيرة إني مفاتيح كثيرة هذا مفتاح الغرفة هذا مفتاح الغرفة وهذا مفتاح الحقيبة وهذا مفتاح الحقيبة وهذا مفتاح السيارة وهذا مفتاح السيارة نعم قال سفيان قال سفيان في بلدنا مساجد ومدارس كثيرة في بلدنا مساجد ومدارس كثيرة وفنادق قليلة وفنادق قليلة أهؤلاء أطباء أهؤلاء أطباء أطباء أطباء لا هم مدرسون لا هم مدرسون وهم علماء كبار وهم علماء كبار طيب طيب نطلب من الإخوة نعم أيوة نف- نفتح المجال للمسلمين نعم Tapi kita berikan kesempatan bagi para pendengar roja yang ada di rumah. Dan kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dari Pak Budi di Tambun. Ah, taib. ما شاء الله طيب ودي كيف حالك Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Silakan Pak Budi dibaca Pak. Ya, ini tadi penyimaknya kurang ini Ustaz tolong tadi bantu. Baik, silakan Pak. Ya. Kita akan bantu. Hmm. Adar sustani wal ishru. Naam. Hamidun tabibun. Zawjatuhu mudarrisatun. Naam. Ismuha Aminah. Aminatu. Naam. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Naam hum Hamzatu wa Utsmanu wa Ahmadu wa Ibrahim. Maknanya Pak Budi semua insya Allah masih ingat? Insya Allah. Ini nah. Terjemahan aja Ustaz ya. Silakan, silakan Pak. Dari awal, tidak apa-apa. Hamidun Tabibun. Hamidun Tabibun. Hamid adalah seorang dokter. Nah. Zaujatuhu mudarrisatu istrinya seorang guru. Nah, mudarrisatu atau mudarrisatun? Mudarrisatun. Nah. Ismuha Arminatu eh, Namanya Aminah. Ahsan. Ya, Hamidun lahu arba'atu abna'in. Nah. Hamid memiliki empat anak laki-laki. Nah. Hum Hamzatu wa Utsmanu wa Ahmadu. Eh, dia eh, mereka Hamzah, Utsman, wa Ahmadu, Ahmad, wa Ibrahimu dan Ibrahim. Baik. Nah. Ahmadu wa Hamzatu taliban. Ahmad dan, dan Hamzah eh, keduanya adalah eh, Taliban uh, mahasiswa. Nah. Ahmadu talibun mujtahidun wa Hamzatu talibun kaslan. Baik. Ahmad adalah pelajar yang sungguh-sungguh nah. Waham, dan Hamzah adalah pelajar yang malang. Baik, baik. Pak sini Pak Budi ada ada al-adat wal ma'dud. Tolong disebutkan yang mana al-adat wal ma'dud di sini. Al-adat wal ma'dud. Nah. Uh, Al-adad. Al-adad itu angka. Arba'atu abna'in. Sahih. Arba'atu abna'in. Tapi mana al-adad? Lalu mana al-ma'dud? Uh, al-adad uh, arba'atu wa ma'dud abna'in. Ahsant. Hmm. Lalu di sini juga ada Uh, isim musanna Pak Budi, isim musanna. Isim musanna. nah yang mana isim Talibani. Talibani, ahsanta. Baik, syukran Pak Budi, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair kepada Pak Budi di Tambun. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Bapak Budi Anda bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543. Baik, kita akan telepon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan siapa Om di mana? Dari Om Ukasya di Cikarang. Baik. Baik, Om Ukasya silakan dibaca. Qala Yusuf, Qala Yusufu. Nah, sampai diterjemahkan Om. Nah, Aindi Hamsatu Aklamin. Yusuf berkata, saya mempunyai lima pena. Nah. Hada kolamun akmaru. Ini pena berwarna merah. Nah. Wada kolamun azroku dan ini pena berwarna biru. Nah. Wada kolamun ahbaru dan ini pena berwarna hijau. Wada kolamun aswadu dan ini pena berwarna hitam. Nah. Wahada kolamun asfaru dan ini pena berwarna kuning. Ahsant. Nah, istamir. Zainabub. Zainab berkata, Indi mana dilu rotan? Saya mempunyai sapu tangan yang banyak. Haza abyadu wa haza asfaru. Ini e, sapu tangan ini berwarna putih dan sapu tangan ini berwarna hijau. Nah. Asfarun asfarun kuning. Asfar kuning. Dan ini berwarna kuning. Nah. haza ahmaru dan sapu tangan ini berwarna merah. Nah. haza azroku dan sapu tangan ini berwarna biru. Baik, ahsanti. Uh, e, Umu Ukasha, ya. di sini ada uh, an-na'at wal man'ut. Tolong disebutkan yang mana an-na'at wal man'ud di sini. Na'at. Nah. Masih ingat an-na'at wal man'ud? Bi sifat, sifat dan al-mausuf. Sifat dan yang disifati. Sahih. Yang mana kalimatnya? Hmm. Lalu dirinci mana sifat, mana benda yang sifatinya. Khamsal eh. Nah. Banyak di sini Ummu Banyak sekali. aklamin ah, khamsatu aklamin itu al-adat wal ma'dud. Angka uh, bilangannya dan benda yang dibilangkan. Di sini yang anak maksud an-na'at wal man'ut misalnya adalah kolamun ahmaru misalnya atau kolamun azraku, kolamun akhdur. Semuanya ini an-na'at wal man'ut. Oh, iya, iya. Nah. Iya, uh, atau misalnya manadilu kathiratun. Hmm, di sini mana dilu kathiratun. Mengapa sifatnya di sini uh, mufrad muannath umum kasyah? Bukankah manadilu jamak? Nah, sepertinya pertanyaan agak sulit untuk kasih. Tapi belas. Iya. Syukur untuk kasih. Jazakallah khair. Barakallah fiik. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Mu saya dan kita berikan satu kesempatan kembali bagi para pendengar roja di 0218236543. Silahkan. Baik, kita akan telepon berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Umu di mana? Umu Ahsan, kita. Baik. Baik, Umu Ahsan silakan dibaca. Batas yang tadi. Qala saha Fatimatu. Aindiki aindiki Aindaki. Aindaki mindilun. Asuk. Olat la ma indi mindilun aswadun. Nah, cetak sepertinya umum di sini cetakan lama ya? Nah, Ustaz. Baik, ya, teruskan. Diterjemahkan umum, ulang sekali lagi. Qalat laha Fatimah tu. Fatimah berkata. Nah, kepada siapa? Zainab. Kepada Zainab. Nah. Hmm. Apakah kau punya uh, apakah kau punya sapu tangan kuning? Ah, uh, aswad aswad umum bukan bukan kuning asfar kuning aswad hitam nah tidak saya tak tidak mempunyai sapu tangan hitam. Nah. Ola terhadu. indi mafatihu rotan. Nah. Hada miftahul burfati. Nah. Wahada miftahul hakibati. Wahada miftahul sayaroti. Nah. Soha berkata, ini indi Mama anak indi? Saya mempunyai. Nah kunci hmm, beberapa kunci eh, mafatihu kunci-kunci kathiratun yang yang banyak kunci-kunci kan, saya mempunyai kunci-kunci yang banyak nah <clears throat> ini kunci gurfa kalau eh, gurfa, kamar, kamar. nah yang ini kunci tas nah yang ini kunci ini mobil. Taib, ahsan. Syukuran, Ummu. Jazakallah khair. Barakallah. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar radio untuk membaca uh, eh, nasi yang tersisa ini. Anda bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dengan siapa di mana? Dari Adi di Cibitung. Baik. Baik, Ahadi, kaifa haluk? Bi khair, alhamdulillah. Baik, nah. silakan Ahadi. Nah. Nah, antum paragraf terakhir ini. Eh, kedua paragraf terakhir. Nah. enam Qala Yus Qala Sufyanu. Qala Sufyanu, nah. Fi balada fi baladina masajidu wa, wa madris. Sekali lagi, masajidu wa madarisu wa mabo apa wa mada wa madarisu sekali lagi wa madarisu kasiratun nah di negeri kami banyak masjid dan banyak sekolah. Ahsant. Wafana diku kolilun. Hah? Dan kolilun atau kolilatun? Ah, Adi? Nah. Kolilun atau kolilatun? Oh. Wafana diku kolilatun. Nah. Dan hotel-hotel sangat sedikit. Baik. Nah. Haulai abtibau. Sekali lagi. Haulai. Aha ulai atibau. Baknya tasdid Poknya jangan di tasdid Atib, atibbau. ulai atibau. Antum sebut saja atibbau. Atibbau. Poknya sekali lagi tidak dikasih tasdid. Atib, atib lewat saja. Atib bau. Mumtaz. Terjemahkan. Kata mereka para dokter. nah La dari sunnah tidak mereka para guru. Naam. Al-atiba'u awniya'u. Antum cetakan lama sepertinya. Taib, lalas. Naam. Mereka Al-atiba'u para dokter para dokter itu kaya-kaya. Naam, taib. Wal mudarisuna fuqara'u. Naam. Dan guru-guru itu miskin. baik naam. Nah, ada wakaf Indonesia. <laughs> Baik, syukran Al hadir. Jazakallah khair. Barakallah fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, ya kawan kita masuk ke al-mamnu'u min as-sarfi. Naam, al-mamnu'u min as-sarfi. Di sini akan ada penjelasan yang cukup uh, panjang lebar, jadi tolong siapkan alat tulisnya. Kiranya perlu dicatat. Walaupun sebenarnya uh, ini tidak harus kita pelajari pada saat sekarang tapi karena e, di sini sepertinya perlu penjelasan walaupun mungkin anak akan sedikit diringkas tidak dirinci e, secara menyeluruh namun namun insyaallah nanti antum akan dapati ini di mudah-mudahan di al-mujallad tsani atau al-mujallad tsalis jilid kedua atau jilid ketiga dari buku ini insyaallah saya ati waktu akan datang waktunya saat kita akan membahas ini secara e, lebih luas. Tapi di sini ada al min as sarf uh, di di permulaan ad-darsu ats-tsani wal ishrun di sini antum akan temukan banyak sekali al-asma kata-kata benda yang mamnu'atun minas sarf yang tidak boleh diberikan tanwin. Di sini disebutkan secara rinci. Di sini disebutkan al-anwa'ul atiyatu al-anwa'u al-atiyatu apa mana al-anwa' al-anwa' itu artinya macam-macam atau jenis-jenis Al-anwa'u itu jamak daripada naw'un. Naw'un, jenis atau macam. Al-anwa'ul atiyatu beberapa jenis-jenis berikut atau beberapa eh, macam-macam uh, macam -macam berikut minal asma minal asma'i dari uh, eh, al asma jamak daripada ikhwan ismun nah dari kata-kata benda mamnu'atun minas sarfi mamnu'atun tidak boleh memnuatun terlarang jatuh dilarang e, tidak boleh minas sarf dari as-sarf ma makna as ya kan at-tanwin makna as artinya at jadi mamnu' min at-tanwin tidak boleh diberikan tanwin di sini ada enam macam sebutan di sini ada enam macam antum lihat di sini dan masing-masing macam ada juga pembagiannya dan jenis-jenisnya tersendiri yang pertama Zainabu, Maryamu, Fatimatu, Aisyatu, Makkatu, Juddatu. Di di kalimat-kalimat atau kata-kata di nomor satu ini antum akan lihat ada ada kesamaan, ada satu kesamaan. Apa kesamaannya, ya, Ah, di sini e, ada nama-nama wanita. wanita. Wanita. Baik yang ti, yang diakhiri dengan tak marbuto maupun yang tidak. Tidak. Lalu ada kata kata-kata e, isim muannats yang juga diakhiri dengan tak marbutoh. Di antaranya kalimat makkatu dan juddatu. Di sini ada nama-nama perempuan. Ada berapa di sini nama perempuan ya, Khan? Ada lima. La, ada empat. Ada empat. Nama-nama perempuan, nama-nama orang perempuan. empat. Nama-nama orang perempuan. Ada nama-nama, ada kata benda perempuan, ada ada nama-nama perempuan. Perempuan. Ada alam muannats, ada isim muannats. Mu'annas نعم طبعا hakiki. Ustaz. نعم Mu'annas نعم لا hakiki. لا لا نطرق هذا المصطلح هذه لا طيب. نطرق نعم هذه اصطلاحات سيض- سيصدئ رأسنا طيب زينب مريم فاطمة عائشة antum lihat ikhwan di sini eh, empat empat kata ini adalah nama-nama wanita ada yang diakhiri dengan ta marbuto ada juga yang tidak mana yang di- diakhiri dengan ta marbuto contohnya adalah Fatimah dengan Aisyatu. Adapun yang tidak diakhiri dengan ta boto adalah Maryamu Zainab. Naam, ahsant. Ahsantum ya akhwan. Lalu adapun Makkah tu dengan Jeddah tu ini isim, isim. muannats. bukan alam muannats tapi isim muannats. Mu Isim itu arti kata benda. Kalau tadi alam itu nama orang, sekarang di sini adalah isim, kata benda muannats. Dia diakhiri dengan ta buta. Makkah tu Jeddah tu. Maka eh, kata benda seperti ini memnuun minas sarf. Baik, yang pertama ini mafhum, yang pertama jelas? Mafhum, insyaallah. Baik, isnan. <coughs> isnan, ada hamzatu, usamatu, muawiyatu, talhatu. Hmm, yang kedua ini semuanya keempat-empatnya e, memiliki satu kesamaan yaitu sama-sama nama untuk laki-laki atau perempuan ya kan? Ya. Nama untuk laki-laki Hamzah, Usamah, Muawiyah, Talha. Tapi juga memiliki ciri lain selain dia nama laki-laki. Apa ciri-cirinya? Antum ma'ana wala laysa ma'ana ya ikhwan? Intabihu. Nah, intabihu, intabihu jaydan. Hada muhim. Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu, Tolhatu sama-sama semuanya nama nama-nama laki-laki. Yang kedua, kesamaan kedua sama-sama diakhiri dengan tak Maka alam muzakkar nama laki-laki yang diakhiri dengan tak buta maka juga dia mamnu minas Nah, hadza tsani. Ini yang kedua. Fahimtum? Fahim. Fahim. Salasa. Tidak terlalu cepat penjelasan anak? Ikhwan studio? Iya. Terus Terlalu cepat. Kita ulangi sedikit. Kita ulangi lagi atau cukup? Ya. Kita teruskan dulu nanti kita akan ulangi dari awal. Dari awal. Nah. Salatah, walaupun sudah malam ikhwan anda minta konsentrasinya. Nah, ikhwan ikhwan di studio terlihat sama anak. Kalau ngantuk karena tegur. Nah, <laughs> ikhwan di rumah, akhwat di rumah ini yang agak sulit ini. Nah. uh, <coughs> salatah, Ah, salata nomor tiga ini ikhwan ada alif, ada ba. Perhatikan baik-baik. Ada alif, ada ba. Alif Uthmanu Affanu Sufyanu Marwanu Nu'manu Hmm Sekali lagi Yang pertama Dibaca ya Kharidwan Uthmanu Nah Affanu Sufyanu Marwanu Nu'manu Baik. Ada berapa kata-kata di sini? Lima Ada lima apa kesamaan dari lima kata di sini, ikhwan? Diakhiri dengan alif dan nun. Yang pertama diakhiri dengan alif dan, alif dan nun. nun. Lalu yang kedua ciri kedua yang semuanya sama? Bukankah ini semua nama laki-laki semua, ikhwan? Ya. Nah. Maka di sini rumusnya al-alam, nama orang yang diakhiri dengan alif dan nun juga mamnu minas sarf. Mamnu minas sarf. Sekali lagi anak ulang. Di ya. nomor tiga yang alif ini Utsmanu, Affanu, Sufyanu, Marwanu, Nu'manu. Yang pertama, kelima-limanya adalah nama laki-laki. Al-alam. Kita katakan nama orang itu kita sebut dalam bahasa Arab al-alam. Al Nama orang, al-alam. Lalu kesamaan kedua, eh, al-alam al-muzakkar tabaan. Nama laki-laki. Kemudian yang kedua diakhiri dengan alif dan nun. nun. Utsmanu, Affanu dan seterusnya diakhiri dengan alif dan nun. Maka alam al-alam المذكر إذا كان مزيدا في آخره ألف النون ممنوع من الصرف Nama orang yang diakhiri dengan alif dan nun dia harus mamnu minas sarf. Al-anba. Kaslanu. Baik. Jaw'anu, atshanu, syab'anu, mal'anu. Mal'anu. Baik. Baik, ada juga kesamaan di sini. Nah? Kita terjemahkan. kasranu Kaslanu. Mana kaslanu? malas. Malas. Jawanu. Jawanu lapar. Lapar. aksanu haus. Naam. Syab'anu kenyang. Kenyang. Mal'anu penuh. Penuh. Mal'anu penuh. Hasan. Kaslanu malas. Jawanu pen... jawan lapar. Eh, aksanu haus. haus. Syab'anu kebalikan daripada jawan. Iya. Syab'an kenyang. Mal'anu penuh. Nah, di sini ada ada dua kesamaan ya, kawan kelima-limanya ada memiliki dua kesamaan. Yang pertama, diakhiri dengan alif lam. Diakhiri dengan alif dan nun. nun. nun. Yang kedua, eh, nama-nama sifat. Sifat. Dia sifat, semuanya sifat. Kata-kata sifat semua. Keselan, malas, lapar, haus, kenyang, penuh. Ini semua kata sifat. Maka di sini rumusnya sifatun ala wazni fa'lan. Nah. Hmm. Sifat ala wazni fa'lan dengan syarat muannafnya adalah fa'ala. Fa'ala. Nah. Mudah-mudahan uh, bisa dipahami di sini. Uh, eh, sifat dengan wazan atau dengan timbangan. wazan itu apa namanya? Timbangan. Timbangan. Fa'lanu, lihat fa fa'lanu ada alif dan nun di akhirnya. Maka dia harus mamnu minas sarf. Yang pertama, apa beda antara yang alif dengan ba ya, kawan? Nomor tiga ini. Alif nama orang. Alif nama orang, ba ah, sifat. Nama sifat. sifat. Ah, yang pertama alif itu al-alam, nama orang. Kalau ba itu Nama sifat. Sifat. Naam, Hasan. Kata sifat. Isim. <coughs> Masih isim. Masih, isim. Nah, isim itu ada al-alam, ada as-sifah, ada juga al-ism al-mutlaq, nama tempat. Nah, nama tempat. Nah, banyak. Nah. Baik, uh, aina wasalna? Ba. Uh, arba. Arba, ya, Nah. Alif. Alif. Ahmadu. Anwaru. Akbaru. As'adu. As'adu. Nah, nah lagi-lagi di sini ada dua kesamaan di sini ya, Kon. Nah. Yang mengikuti wazan af'al Ustaz. Nah. Di sini semuanya nama orang. Ahmad Anwar Akbar As'ad nama orang ini. Nah. E, dan kalau antum melihat bentuknya, bentuknya seperti kata kerja. Bentuknya seperti kata kata kerja. kerja. Maka di sini kita katakan al-alam ala wazni e, fi'l kata orang nama orang yang e, timbangannya atau bentuknya sama seperti kata kerja Ahmad itu kata kerja kan seperti kata kerja tapi dia nama orang <coughs> seperti VL seperti kata kerja maka dia mamnu juga minas sarf nah baik ba abyadu aswadu ahmaru nah asfaru akhdaru Azraku. Taib. Terjemahkan ya, eh, Tuan. Abiyadu. Abiyadu, putih. Nah. Aswadu, hitam. Nah. Ahmaru, merah. Nah. Asfaru, kuning. Akhbaru, hijau. Nah. Azraku, biru. Nah, biru. Nah. Taib, uh, eh, ada dua kesamaan di kata-kata riba ini. Yang pertama adalah semuanya adalah kata sifat. Kata sifat. Kalau teman perhatikan di sini Juan semuanya ada kata sifat. Sifat. Dan yang kedua dia wazannya sama, af'al. Af'al. Wazannya sama, af'al. Af'alu, abyadu, aswadu, ahmaru, asfaru, akhdaru, azraku semuanya af'al. Wazannya timbangannya af'alu. Mengikuti af'al. Nah, rumusnya af'alu. Lihat. Ah, pertamanya alif, ya kan? Iya. Af'alu. Azraku, ahmaru, aswadu, asfaru, akhdaru dan yang lain sebagainya itu semua sifat dengan wazan af'al maka dia mamnu minas sarf. Nah, e, tidak mengapa antum tidak tidak hafal sekarang, tidak masalah. Yang pasti di sini mungkin sebagai permulaan. Yeah. Antum lihat di sini diletakkan di akhir-akhir bab, di akhir-akhir pembelajaran. Nah, nanti insyaallah liqa'il qadim nuraji awalan saja. Insyaallah nuraji insyaallah. Insyaallah nuraji. Kita minggu depan kita akan ulang lagi. Ini sepertinya perlu banyak pengulangan. Nah, ahsan ya. Baik, khamsah. Khamsah. Nah. Williamu إدوارد لندن nah. باريس باكستان بغداد إبراهيم Terus إسماعيل إسحاق nah Ya, atau atau uh. ishaku bisa Atau ishaku atau Ishaku. ishaku. Nah. يعقوب يونس يوسف Nah. Nah, di sini lagi-lagi ada dua, dua kesamaan di sini di bagian e, nomor lima ini. Kesamaan yang pertama? Eh, Semua ism. adalah alam. is alam. Alam. Nama. Semua orang. adalah nama. Nama orang. Nama orang. Tapi ada juga namanya, nama kota akhir di sini. Nah, nah, bisa nama orang, bisa nama London, uh, ada kota di sini. Ada London. Paris, Londonu, ada Barisu, Pakistanu. Baghdad. Baghdadu sahih. Lalu ada juga nama orang seperti Williamu, Edwardu, Ibrahimu, Ismailu, إسماعيل Yakubu, Yunus Yusufu. tapi mereka ini eh, al-alam ini punya satu kesamaan selain dia al-alam yang kedua adalah ajam semuanya ajami al-alam al-ajami atau eh, ajam apa makna ajami eh, ajam bukan non Arab bukan lah. bukan Arab bukan nama-nama Arab bukan bukan nama-nama Arab Nama-nama Nabi bukan Arab, iya. Nah. Nama-nama habis ini bukan nama-nama Arab karena orang Arab muncul setelah eh, cucu-cucunya Ismail. Nah. Nabi Ismail. <coughs> pun nama-nama sebelum munculnya bangsa Arab eh, bukan bukan nama Arab. Yunus, Yusuf, siapa lagi di sini? Yusuf, Yusuf Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Nah, Yusuf. Nah, semuanya, nah, semua adalah mamnu minasaf Pertama karena dia al-alam, kedua al-alam karena dia ajami. Nama-nama non Nah, non Arab, nah. عرب نعم فهمتم يا إخوان فهمنا, فهمنا uh, satu lagi Alhamdulillah satu lagi nomor enam ستة Anta ya Isa ستة Alif Alif Agniya'u Naam Asdiqa'u Naam Akwiya'u Atibba'u Naam Baik uh, eh, Di sini agak sedikit berbeda di sini. Di nomor enam ini, alif ini terutama. Saja mau uh, eh, Nah, terjemahkan. Agniya'u Agniya'u Orang kaya. Jama' atau mufrad ini? Jama'. Orang-orang kaya. Baik. Asdiqa'u. Mufradnya ghaniyun. Mufradnya ghaniyun. Ahsan ya akhi. Asdiqa'u. Sahabat-sahabat. Naam. Mufradnya Sadiqun. Ahsan. Aqwiya'u. Orang-orang kuat. لابد أن نذكر يعني مفرد طيب. Baik, labas. المفرد قوي Qawiyun. أطباء دكتور Naam. مفرده طب طب آه، طبيب نعم نعم ما شاء الله حماسة جدا يا أخي طيب. semangat sekali ya Ahlul Bait. طيب طيب antum lihat di sini ya kawan semua adalah isim jama' Nah, ada sekedarik بلد بلد isim jama' Lalu yang kedua eh, dia itu diakhiri dengan alifut ta'nits al-mamdudah. Antum pernah dengar alifut ta'nits al-mamdudah? Atau baru sekarang dengar selama antum hidup ini baru dengar sekarang ini. Nasma jadi. La nasma jadi. Ba'dukum tasma'una min qabl lakin ba'dukum lam yasma' min qabl. Baik. Agniya'u asdiqa'u, aqwiya'u, atibba'u. Mereka keempat-empatnya ini diakhiri dengan alif ta'nits mamrudah. Itu alif lalu setelah itu ada hamzah. Hamzah. Setelah alif ada, ada hamzah. hamzah. Setelah alif ada hamzah. Maka di sini kita katakan jamak yang diakhiri dengan alif ta'nits al-mamduda diakhiri. Oh. Akhirnya akhir. Alif ta'nits al-mamduda oh. di akhir, bukan di awal. Bacanya agnia. Oh. Nah, bukan alif bukan alif yang kita lihat, tapi alif yang belakangnya, hamzah oh, di belakangnya. Hamzah di belakangnya. Iya. Ak agnia'u, asdiqa'u, aqwiya'u, atibba'u. Alif lalu hamzah di belakangnya itu alif ta'nits al-mamdudah. Dia menunjukkan panjang, menunjukkan panjang agniya'u lihat asdiqa'u panjang maka mamnu minas sarf ya. ya begitu pula yang ba begitu pula yang ba, ba lihat fuqara'u wuzara'u zumala'u ulama'u sama sama seperti yang di atas dia isim jamak yang diakhiri dengan alif ta'nits al mamdudah. Nah, paham Fahimna. Nah, jim. Jim. مساجد مدارس فنادق مكاتب دقائق nah مفهوم صح Eh, masa- masajidu, madarisu, fanadiku, makatibu, daqaiku, lagi-lagi ini semuanya jamak. Semuanya adalah jamak. Masajidu, jamak daripada مسجد masjid. Madaris, مدرس madrasatun. Fanadiku, فندق fundukun. Fundukun atau fundukun? funduk فندق Fundukun. Nah, makatibu, مكتب maktabun, daqaiku. دقيق Ah, mana daqai- daqiqatun? دقيقة منت هذه ليس كلمة جديدة ولا غريبة أستاذ كل- كلمة جديدة ها؟ جديد دقي- دقيقة menit. Jamaknya daqaiku. فندق Nah, fanadiku fundukun. Nah. Baik, ah, di sini jamak, semuanya jamak. Dan jamaknya ini ya kawan, uh, eh, antum kalau lihat wazannya, bentuknya, timbangannya itu mafailu. Mafailu. Setelah alif, mafa, setelah alif, setelah faul fi'li ada alif, lalu setelah alif itu ada dua huruf, mafailu. Rumusnya, ya? Nah, rumusnya itu. Rumusnya, rumusnya atau wazannya atau timbangannya atau bentuknya. Iya. Masajidu lihat setelah alif ada dua huruf. Nah. Setelah alif ada dua huruf. Dua huruf. Masa jidu. Mana dua huruf setelah alif? Jim dan dal. Jim dan dal. Madarisu. Ra dan sin. Ra dan sin. Fanadiku. Dal dan qaf. Makatibu. Ta dan da. Daqaiku. Hamzah dengan qaf. Lihat antum di sini, kawan. Di sini maka jamak seperti ini. Jamak dengan wazan mafailu dia memenuhi dia memenuhi minas saraf tidak, tidak boleh diberikan tanwin. Dia tidak boleh masajidun atau madaris enggak. Baik. Terakhir dal. Nah, ikram. Dal. <coughs> Manadilu mafatihu hmm. fanajinu karasiyu. Naam. Baik. Di sini lagi-lagi di sini semuanya adalah uh, isim jamak, jamak semua. Manadilu jamak daripada mindilun. Mindilun. Mafatihu miftahun. Miftahun. Kunci. Eh, fanajinu jamak daripada finjan. Finj mana finjanun? Cangkir. Cangkir. Nah. Karasiyu jamak daripada kursiyun. Kursiyun. Nah. Yang baru sepertinya fanajinu sini baru ya atau bukan baru? Karena baru set. Pernah ada sebelumnya kalau ingatan. Baik, labas. Fanajinu jamak daripada finjin. Finjanun. Nah. Yaitu cangkir. Tapi di sini kalau tadi di atas di atas tadi itu setelah alif itu dua huruf, yang dal ini ikhwan setelah alif tiga huruf. Jim ya. Nah, setelah alif dua, eh tiga huruf. Tiga huruf. Tiga huruf. Mana dilu? Mana yang tiga huruf setelah alif itu? Dal ya lam. Dal ya, ya lam. Ahsant. Mafatihu. Ta, ta ya ya ha. Ya, Fanajinu. Jim ya, ya, ya nun. Karasiyu. Mana? Sin, sin ya ya. Nah, sin ya-nya dua kali. Ya. Ya-nya dua? Dua, dua kali. Nah, sin ya dan ya. Kalau manadilu dan mafatihu itu wazannya mafailu. Tapi kalau fanajinu dan karasiu dia bukan bukan lagi mafailu. Dia fa'ailu atau fa'alilu. Ada beberapa di sini ada beberapa <clears throat> perbedaan di sini. Yang pertama mafailu, yang kedua fa'a fa'alilu. Fa'alilu. Nah. <clears throat> <clears throat> Nah, tapi ini Syekh Iwan tidak tidak tidak lazim harus dihafal sekarang. Ya. Nah, karena anak yakin ini akan bikin pusing kepala kalau antum paksakan sekarang. Hmm. Waktu sudah malam dan antum juga mungkin baru seumur hidup antum baru dengar istilah-istilah ini. Ya, Bas. Ya pasti kita sudah berikan mukaddimah. Nah, hari ini sudah kita berikan mukaddimah mudah-mudahan pada jilid-jilid berikutnya uh, mudah-mudahan akan lebih uh, meluas dan lebih jelas insyaallah. Insya Allah. nah, anggaplah ini sebagai perkenalan pertama. Perkenalan Eh. Pertama dengan al-mamnu' min Karena al-mamnu' min ini bab yang agak jauh ya kan. Kalau antum lihat di kitab Nahwu sarf ini tidak di awal-awal al-mamnu' min itu, tapi di di tengah-tengah atau bahkan di akhir-akhir pembahasan nahwu. Eh, taib, eh, kita baca ya, Kita baca sama-sama. Nah, masih ada waktu sekitar 10 menit. Kita baca. عندنا اس ام اس موجودة طيب أو نفتح الأسئلة لا Aslah. طيب ربما نفتح المجال للمستمع ليقرأ Baik, kita berikan kesempatan bagi para pendengar Roja yang ada di rumah atau di mana saja Anda bisa menyimak siaran kita. Anda bisa menghubungi di telepon 0218236543. Dan bagi Anda yang ingin bertanya langsung, kita juga persilahkan di 0218236543. Iya, silahkan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taib, mau baca atau mau bertanya? tanya dulu deh. Tep, silahkan. Ini yang nomor 6 itu tadi gimana uh, rumusnya? Nomor 6. tep, anak ulang. Uh, alif dan ba dan jim dan dal. Keempat-empatnya. <coughs> Tep. Ya. Nah, agniya'u, asdiqa'u, akuya'u, atibba'u ini semua diakhiri begitu pula dengan ba. Fukorau, wazara'u, zumala'u, ulama'u. Alif dan ba, alif dan ba di sini ya, ya ikhwan. Eh, diakhiri dengan alif ta'nits al-mamdudah. Alif, nah, alif alif yang menunjukkan muannas iya. Lalu al-mamdudah dia panjang. Hmm. Agniya'u asdiqa'u. Kalau kalau ini diletakkan dalam di Al-Qur'an, bacaan seperti ini disampai berapa rakaat ya, Pak? 4 sampai enam rokat enam 6 umu. Jelas ya alif dan ba ini? Eh, jadi Alif dan Alif dan Hamzah. Hamzah. Nah. Uh, enggak, Anda pernah uh, lihat di buku gitu ada misalnya zikro belakangnya. Ah, nah Itu Alif maksurah. Itu Alif ta'anis al maksurah. Beda lagi itu. Halo? Ya? Itu Alif maksurah. Ini Alif mamdudah. Oh, ini belum dikasih. Nah, Ya? beda beda istilahnya. Zikro belum nah. masuk babnya Ustaz. Ya? Oh, belum, belum. Belum nanti insyaallah enggak sekarang. Nah. Baik. Paham? iya ada baca ya, Ustaz ya. Baik, silakan. Wahid. Zainabu. Maryamu. Naam. Fatimatu. Aisyatu. Makkatu. Juddatu. Naam, Isnan. Isnan. Hamzatu. Usamatu. Muawiyatu. Tolhatu. Baik. Langsung salata sekalian salat. Salata. Alif. Usmanu. Asfanu. Sufyanu. Marwanu. Nu'manu. Baik. Ba kaslanu, jaw'anu, atsyanu, syaba'anu, mal'anu. Taib, taib syukran ummu. Jazakallah khair, barakallah fikum. Waalaikumsalam. Baik, kita coba angkat dari pesan singkat. Baik, laras. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Arianti di Pancoran. Nah. Barakallahu fikum afwan Apakah bedanya antara kata zaujiyah, nah. zaujiyatun dengan harim? Jazakallah khair. Harim, harim. Harim hadhi lugha ammiya. Hmm. Ya, yang pertama zaujatun itu fusha, bahasa Arab fusha, bahasa Arab resmi Maknanya. yang merupakan bahasa Arab Al-Qur'an dan bahasa Arab As-Sunnah. Istri zaujatun. Kalau harim itu bahasa ammiyah, bahasa bukan fusha. Bukan bahasa Al-Qur'an, bukan bahasa Sunnah. Ini bahasa sehari-hari saja, nah. Baik. Pertanyaan yang kedua, apakah makna atau arti dari juddatu Jeddah. Mana Jeddah tuh ya, Ikhwan? Jeddah nama kota. Nama kota, nama Jeddah yang ada di di Mamlakatul Arabiyatu Saudi, di kerajaan Arab Saudi. Nam. Baik. Pertanyaan yang ketiga, Ustaz, apakah Alhamdulillah dalam surah Al-Fatihah termasuk mamnu' min sarf dari Abu Abdul Aziz di Cilangsi. Baik, kita serahkan ke Ikhwan Studio. Kalimat Alhamdulillah mamnu' min sarf ya, Ikhwan? Tidak Ustaz, Nah, apa sebabnya? Nah, terlihat zahirnya dia tidak diberikan tanwin. Nah. Tapi tidak diberikan tanwin bukan karena mamnu minas sarf, tapi karena adanya alif lam. Alif lam. Dan ini sudah kita pelajari di awal-awal pembelajaran, isim e, jika dia diberikan alif lam maka tidak boleh ada tanwin. Alif lam dan tanwin tidak boleh bersatu dalam satu kata. Iya. Nah, kalau ada alif lam maka tanwin hilang. Jika e, alif lam tidak ada maka baru muncul tanwin. Jadi ini tidak munculnya tanwin bukan karena mamnu minas sarf, tapi karena adanya Alif Alif Lam. Nah. Baik, kembali dari pesan singkat dari umumnya di Pondok Kopi. Ustaz, apakah bedanya indi dengan li? Nah, kalau di di sini disebut dan dijelaskan, uh, eh, tapi ini tidak mutlak, kayak ini tidak mutlak. Indi uh, biasanya dipergunakan di untuk uh, kalau bukan benda mati atau binatang. Tapi kalau li khusus untuk orang. Misalnya indi kitabun. Kalau li, li misalnya li ibnun, li ibnun. ibnun. Tidak terbalik. Jadi jangan li eh, kitabun indi uh, ibnun. Tapi ini sekali lagi eh, ini tidak mutlak. Nah. Karena kadang kita temukan dalam Al-Qur'an indi dipakai juga untuk orang. Nah. Dari pesan singkat kembali kita angkat dari tanah di Cakung. Ustaz apa arti kata um, mirwakhatun? mirwahatun atau mirwahatun mirwahatun mirwahatun, eh, mirwahatun kipas angin nah mirwahatun kipas angin nah yang kedua rialun, rialun, nama mana rialun ya kawan? rial, Ya. nah mata uang Saudi Arabia rialun, nah mata uang. Nisfun. Nama nisfun ya kawan? Setengah. Setengah. Nah nisfun artinya setengah, seperdua. Kirsun. Kirsun, pakai shin. Kirsun. Kirsun itu nama mata uang juga, tapi anak tidak tidak yakin nah, mata uang mana ini. Ada yang bilang Mesir, ada yang bilang juga beberapa negara menggunakan kirshun. Wallahu a'lam. Rakhisatun. Rakhisatun. Nah, anak anak serahkan ke Ikhwan Studio. Rakhisatun. Murah. Murah. Nah. Khafat. Hafadatuhu. Cucu. Hafadatuhu. Hafadatuhu. Hafadah. Cucunya. Apa cucu? Hafadatuhu cucunya. Ini sebetulnya menanyakan tentang muraja ini apa? Muraja <laughs> ini ini. Kita angkat dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dengan siapa Umu di mana? Umu Iksan. Oh iya, Nah, Umu Iksan silakan Umu Iksan dibaca yang masih belum dibaca di sini. Yang tersisa dibaca semuanya. Lakum uh, arba ya. Naam, ada arba. Naam. Ahmadu. Naam. Anwaru. Akbaru. Ahsanu. Ahsanu atau di sini anak as'adu. Uh, ahsanu di situ ahsanu Umu. Iya. Baik, teruskan. Abayadu. Nah. Aswadu, ahmaru, asfaru, akhdaru, azratu. Taib. Khamsa. Ya, kan? Dibaca angkanya, khamsa. Khamsa, Williamu, Edwardu, nah. Landanu, Barisu. Barisu. Barisu. Nah. Pakistanu. Nah. Bagdadu. Ibrahimu. Nah. Ya, kan? Nah, teruskan. Ibrahimu, Ismailu, Ishaku, Ya'kubu Yunusu Yusufu Taib Sitta Sitta Agniya'u Asdiqa'u Aqwiya'u Atibba'u Taib Ba Fukara'u Wuzara'u Zumala'u Umala'u Lama'u Taib Jim Jim Masajidu <coughs> Madarisu Fanadiku Makatibu Daqa'iku Taib Ahsant Dal manadilu manadilu mafatihu fanajinu karasiu. Tad aku mau nanya tadi. Nah, silakan. Di halaman ini tadi buku lama e, eh, 53. Halaman 53. Sebentar Umu, Ana buka dulu. Halaman 53. Tad ya yang mana Umu? E, Iqra raqam wahid tad. At-ta'a eh, ya, Iqra nam. Atta libul ladzi min al-fasri al min Indonesia. Nah. Ya. Nah ini kan kalau uh, ini kan anak tuan manut. Ya mana anak tuan manut tuh? Ya ini kan kalau anak tuan manut itu kan kita kenal uh, bisa dijadikan mufrad, musana dan jamak. Ya, ya mana ini maksud anak tuan manut di sini umum? Ya atau liba al alladzi ini kan bermakna yang ya saja. Ya? Yang. Kalau musakar kan alladzi kalau anasnya al ya? alati. al Nah, nah. atau libu alladzi kharaja misalnya. Hmm. Nah saya mau jadikan musanna berarti kalau musanna berarti saya bisa saya tambahkan Nah. Uh, ya dan nun ya. Bagaimana misalnya? Bagaimana? At-talibani al-ladaini. Musanna. Iya, Nah, at-talibani al-ladani. Oh. At-talibani oh, al-ladani. Oh, nah. Nah, kharajanya diapain, tak? Kharaja. Enggak, enggak diapain. Ditambah alif setelah itu. Kharaja. Kharaja. Nah. Oh, tambah alif. Hmm, karena kharaja huwa, huma, kharaja. Nah. Oh. Terus Ustaz saya mau jadikan jamak gimana caranya? At-talib at-tullabul kharaju kharaju. Nah, oh. at-tullabul ladzina kharaju. Nah. Oh gitu. Ya. Nah, pakai waw, kharaju pakai waw. Pakai waw, oh kharaju. Nah. Pakai waw. Iya lagi iya. mau raja enggak mentok tuh enggak ngerti. Nah, betul. Memang kemarin tidak kita jelaskan kemarin ya. Hanya hanya mufrad saja. Nah, memang sengaja itu kita tidak jelaskan umum. Oh, iya. Perubahan-perubahan alladzi menjadi alladzani menjadi alladzina karena ini memang belum belum dilazimkan untuk diketahui sekarang. Oh, gitu. Nah, iya, ya, makanya takutnya nanti ada maksud gitu ya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita angkat beberapa uh, dari pesan singkat dari pendengar kita Ustaz apakah yang membedakan atau beda uh, perbedaan kata hitam pada kata hajar aswad dengan habatus sauda? Uh, nah, anak sudah tadi menyangka akan ada pertanyaan seperti ini. Antum lihat hajarun aswadu. Lalu kalimat habbatun saudau. Aswad dan sauda sama-sama artinya hitam. Lalu bedanya kalau hajarun aswadu di sini aswadu muzakkar atau muannats? Muzakkar. Karena sifat untuk hajarun. Hajarun muzakkar. Maka sifatnya muzakkar. Adapun habbatun. muannats atau muzakkar habbatun? muannats Habbatun sauda'u. Ah, sauda itu sifat untuk muannats Habbatun. Ya. Maka sauda di sini adalah muannats Aswadu muzakkar, sauda'u muannats Maknanya sama, hitam. Tapi aswad itu muzakkar, sauda itu muannats muannats Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan kedua, <coughs> eh, mengapa kepada kata qalat laha Fatimah, kata qalat laha kembali ke Zainabu, bukan ke Fatimah, Ustaz? Nah, karena kata ganti ikhwan kembali ke nama sebelum, bukan setelah. Kata ganti itu disebutkan setelah kata nama zahirnya disebutkan. Nama zahir yang Anda maksudkan di sini misalnya Zainab, nama zahir. Dia terlihat namanya. Nah, kata ganti itu mengga untuk menggantikan kata zahir yang yang disebutkan sebelumnya. Jadi kata ganti itu harus kembali ke kata yang sudah disebutkan sebelumnya, bukan kembali ke kata setelahnya. Karena bukan kembali namanya. Kalau kembali itu kembali kepada yang sebelumnya. Paham Tom? Hmm. Nah. Insyaallah. Baik, ke pertanyaan terakhir mungkin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Anda sudah berkeluarga, umur masih muda, namun pelupa Ustaz. Apa yang bisa Anda lakukan untuk menghilangkan <laughs> sifat ini? <laughs> Terus doanya Ustaz. Dan ingat sekali pandai bahasa Arab. Nah, nah, nah sebenarnya dan kalau ingat bagaimana uh, wasiat uh, eh, Imam al waqi kepada Imam muridnya Imam ash syafii bagaimana ikhwan dalam syairnya? Hmm. Nah, eh, syakautu ila waqi'in syakautu Imam ash syafii pernah mengeluhkan Nah, syakautu ila nah, waqi'in su'a Saya ada Imam ash syafii di sini maksudnya uh, pernah mengeluh kepada guru saya Imam Al-Waqi Su'ahifzi jeleknya hafalan kita, hafalan saya. Faarshadani ila tarkil ma'asi. Maka nasihat yang singkat tapi Masya Allah mendalam yang di, di, dinasihatkan dari Imam Waqi kepada muridnya. Maka beliau menunjukkan kepada saya tarka ma'asi untuk meninggalkan maksiat. Maka diantara sebab biasanya lupa dan segala macam itu ya kawan. Sebab pertama yang menyebabkan tersandungnya dan terhambatnya dalam tolabul ilmi itu rata-rata disebabkan karena maksiat. Tentu saja setelah mungkin niat pertamanya tidak benar. Niat awalnya mungkin bukan lagi ikhlas. Lalu kedua, maksiat. Az-zunub wal ma'asi itu ya ikhwan itu menghalangi cahaya ilmu masuk ke dalam hati kita. Maka bagi seluruh penuntut ilmu syar'i untuk berusaha untuk meninggalkan maksiat dan dosa. Semua kaum muslimin diwajibkan untuk meninggalkan maksiat. Akan tapi ini akan lebih khusus dan lebih ditekankan bagi para tulabul ilm, para penuntut ilmu. Wallahu mungkin ini sebagai e, pertanyaan terakhir. Eh, dan waktu alhamdulillah sudah tepat pada waktunya kita berhenti sesuai yang kita janjikan jam 10 kurang 15 uh, eh, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini yang tersisa insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang jika benar maka datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika salah maka datang dari saya pribadi dan juga dari setan. Saya menarik semua perkataan dan perbuatan saya yang salah. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.